Kalau kita terjemahkan Bisa dimaknakan dengan takut sial Takut sial takut terhadap kesialan. Tetapi dari segi bahasa, at-tatoyur itu dari kata at-toyir yang artinya burung. Artinya burung. Kenapa takut sial diambil dari kata burung? Sebab orang-orang jahiliyah dahulu apabila mereka punya satu hajat untuk melakukan sesuatu mereka menerbangkan burung dan mereka menentukan nasib mereka sial atau beruntung tergantung kemana arah terbangnya burung tersebut. Kalau dia terbang ke arah tertentu, mereka meyakini itu satu keberuntungan. Kalau terbang ke arah yang lain berarti itu kesialan. Jadi ini pada asalnya. Adapun secara istilah para ulama mengatakan yang dimaksud dengan tatayur itu adalah at-tasyaum bimar'iyyin au masmu'in au ma'lumin merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengarkan atau yang diketahui merasa sial dengan sesuatu apakah sesuatu itu dilihat seperti seseorang melihat sesuatu misalkan melihat orang yang berparas buruk kemudian dia mengatakan ini tanda kesialan atau yang didengarkan Misalkan dia mendengarkan suara hewan tertentu, lalu dia berkesimpulan mendengarkan suara itu adalah tanda kesialan atau dengan sesuatu yang sudah dimaklumi, diketahui. Contohnya merasa sial dengan adanya hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, atau angka-angka dan tanggal-tanggal tertentu. Seperti Sebagian orang merasa sial dengan angka 13 dan yang semisalnya. Jadi inilah yang disebut, yang disebut dengan takut sial. Hukumnya apa dalam syariat jemaah sekalian? Dalam syariat hukumnya termasuk kesyirikan. Jadi termasuk dosa besar. Dosa yang paling besar yaitu dosa kesyirikan. Bisa menjadi syirik besar dan bisa pula menjadi syirik kecil. Syirik besar kalau seseorang meyakini sesuatu itulah yang men yang menakdirkan kesialan, bukan Allah. Maka saat itu menjadi syirik besar. Kalau dia menganggap sesuatu itulah yang bisa memberikan keberuntungan atau menimpakan kesialan dan bukan takdir Allah maka itu adalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil, kalau dia meyakini itu hanya sebab. Dan Allah Azza wa Jalla yang menentukan keberuntungan atau kesialan. Tapi diyakini itu adalah sebab. Maka itu adalah syirik kecil. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Kemudian jemaah sekalian, dari sisi mana kesyirikannya? Mengapa itu disebut syirik? Kata para ulama, takut sial itu atau menganggap sesuatu bisa memberikan keberuntungan adalah kesyirikan dari dua sisi. Dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah karena seorang muslim hanya boleh bergantung hatinya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Dan tawakal itu adalah ibadah Tawakal itu adalah ibadah. Allah berfirman, Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal apabila kamu benar-benar beriman. Jadi orang yang tidak beriman maka dia bertawakal kepada selain Allah. Kalau dia benar-benar beriman, hatinya hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla yang satu saja. Ya. Jadi ini yang pertama. Mengapa dia terjerumus dalam syirik? Karena hatinya tidak lagi bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada hari-hari yang dia anggap bisa mendatangkan keberuntungan. Dia juga takut terhadap hari-hari yang bisa menentukan atau bisa mendatangkan kesialan. Iya. Ini sisi yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, kenapa dia disebut syirik? Karena yang bisa menentukan yang bisa menentukan keberuntungan ataupun kesialan hanya Allah. Hanya Allah yang bisa menakdirkan. Hanya Allah yang bisa menakdirkan keberuntungan ataupun kesialan. Ketika dia meyakini satu benda atau sesuatu yang dia lihat, yang dia dengarkan atau yang dia ketahui tersebut bisa menentukan adanya keberuntungan maupun kesialan, berarti dia telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi di situ sisi kesyirikannya. Yang pertama, kesyirikan dalam uluhiyah, dalam ibadah yaitu ibadah tawakal. Yang kedua, kesyirikan dalam rububiyah yaitu kesyirikan dalam keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa menentukan keberuntungan maupun memberi atau menimpakan kesialan. Jadi kesyirikannya dilihat dari dua sisi, dari sisi uluhiyah maupun dari sisi rububiyah. Baik. Kemudian kata para ulama jemaah sekalian, orang yang takut sial ini bisa jadi dalam dua kondisi atau dua keadaan. Yang pertama, dia tidak jadi melakukan hajatnya. Jadi dia punya satu hajat, kemudian dia melihat nampaknya ini tanda kesialan, maka dia urungkan untuk melakukan hajatnya atau dia tunda, menunggu sampai ada tanda keberuntungan. Ini yang pertama, enggak jadi, Enggak jadi melakukan. Yang kedua, dia jadi melakukan, tapi dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi resah dan gelisah. Jangan-jangan ini nanti sial. Jadi ini dua kondisinya. Jadi bisa saja dia melakukannya tapi dalam kondisi ketakutan. Namun yang lebih parah adalah yang pertama. Dia tidak jadi melakukannya. Iya. Jemaah sekalian, penulis rahimahullahu taala menyebutkan di sini beberapa dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalil dari dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah kesialan mereka itu asalnya dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 131. Awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tusibuhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu." Orang-orang kafir itu yaitu Firaun dan bala tentaranya. Firaun dan bala tentaranya. Kalau mereka ditimpa satu kejelekan, kata Allah, mereka merasa sial atau menuduh kesialan itu disebabkan oleh Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang kafir di masa Nabi Musa alaihi salam. Mereka punya kebiasaan takut sial. Dan mereka menuduhkan kesialan itu kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Mereka mengatakan, inilah orang-orang pembawa sial. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Maka Allah membantah mereka. Allah mengatakan, Ala innama ta'iruhum indallah. Kata Allah, ketahuilah, kesialan mereka itu asalnya dari Allah. Allah yang menimpakan kesialan kepada mereka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah peringatan kepada kita bahwa takut sial itu merupakan tradisi orang-orang kafir. Jadi kalau kita mengikutinya atau melakukannya di samping kita terjerumus dalam syirik, juga terjerumus di dalam dosa tasyabbuh. Yaitu ikut-ikutan kepada orang kafir dan ini dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi di samping itu adalah kesyirikan, itu juga adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Termasuk ajaran asasi dalam syariat Islam adalah berbeda dengan orang-orang kafir. Tidak boleh mengikuti tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti mereka, dia bagian dari mereka. Karena itu termasuk loyalitas kepada mereka. Bersikap loyal kepada orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah, dosanya sangat besar sekali. Bahkan bisa menjadikan kita tergolong dengan mereka. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat ke-51 Allah menegaskan, "Wa minkum fa Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka atau menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini ancamannya tidak main-main. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun." Qalu mereka berkata, yaitu para rasul. Para rasul berkata kepada kaumnya, apa kata para rasul? Ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian adalah karena kalian sendiri. Karena dosa yang kalian kerjakan. Apakah ketika kalian diperingatkan untuk mentauhidkan Allah, lalu kalian mengira itulah sebab kesialan? Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Surat Yasin ayat ke-19. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang perkataan para rasul terhadap orang-orang yang menentang ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menganggap para rasul itu mendatangkan kesialan. Mereka menganggap para rasul itu mendatangkan kesialan. Jadi ayat ini sama dengan ayat sebelumnya menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang kafir. Mereka anggap orang-orang beriman itu, bahkan para nabi dan rasul, itulah penyebab kesialan, penyebab masalah di tengah-tengah umat. Seperti contohnya jemaah sekalian, para nabi dan rasul itu menyebabkan umatnya terpecah belah. Terpecah belah. Tercerai berai antara yang mendukung kebenaran dan mendukung kesesatan. Dan ini perpecahan yang seharusnya tidak boleh kita bersatu dengan orang-orang yang mendukung kekafiran maupun kesesatan. Jadi nggak selalu dikatakan sebagai pemecah belah berarti itu tercelah Bahkan Nabi SAW menegaskan, wa Muhammadun farqun bainan nas. Muhammad telah memecah belah di antara manusia. Maksudnya apa? Memecah belah menjadi dua kelompok kelompok yang mendukung kebenaran dan kelompok yang mendukung kebatilan, kelompok yang beriman dan kelompok yang kafir. Ini nggak mungkin, nggak boleh, nggak boleh untuk bersatu antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia telah terpecah belah, maka mereka mengatakan para rasul ini hanya mendatangkan kesialan, bikin orang bertikai, bikin orang bermusuhan karena menjadi dua golongan, pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Maka para rasul itu mencela mereka dan mengatakan, sebenarnya kesialan kalian adalah sebab perbuatan kalian sendiri. Coba kalau kalian beriman semuanya, maka kalian bersatu. Tapi karena kalian melakukan kekufuran, itulah sebenarnya sebab perpecahan. Itulah sebenarnya sebab perpecahan yang hakiki. Karena persatuan yang Allah inginkan bukan sembarang persatuan, melainkan persatuan di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dua ayat ini, seakan-akan bertentangan. Ayat yang pertama mengatakan kesialan itu datangnya dari Allah. Ayat yang kedua mengatakan kesialan itu datang dari diri kita sendiri. Maka sebenarnya tidak bertentangan. Ayat yang pertama menjelaskan yang menakdirkan kesialan adalah Allah. Sedangkan ayat yang kedua menerangkan bahwa sebab kesialan kita adalah diri kita sendiri. Apa sebab kesialan kita jamaah sekalian? Perbuatan dosa kita. Itulah yang perlu kita khawatirkan. Jangan kita jangan kita khawatirkan ini adalah tanggal 13 misalkan atau ini bulan Safar atau bulan Muharram atau bulan Syawal, bulan Sial, itu nggak perlu ditakutkan sama sekali. Yang perlu kita takutkan adalah perbuatan dosa-dosa kita itulah sebab kesialan sebagaimana dalam surat Yasin ayat ke-19. Jadi dua ayat ini pertama menjelaskan Allah yang menakdirkan adanya keberuntungan dan kesialan. Yang kedua menjelaskan sebab kesialan itu. Apa sebab kesialan? Perbuatan maksiat kita. Sebagaimana juga jemaah sekalian dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir dan apapun musibah yang menimpa kalian tidak lain sebabnya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kalian sendiri dan Allah telah memaafkan kebanyakannya jadi jemaah sekalian musibah yang menimpa kita hanyalah se karena sebagian kecil dosa kita bukan semuanya karena di sini dikatakan wayafu an kathir. Allah sudah memaafkan kebanyakannya. Artinya kalau semuanya, semua semua dosa kita, karena itulah Allah mengazab kita, maka kita akan hancur, kita akan binasa. Allah hanya mengazab kita karena sebagian dosa kita. Demikian pula firman Allah, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan-tangan manusia agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka lakukan sendiri. Jadi sebagian jemaah sekalian, enggak semuanya. Allah hukum mereka karena sebagian dosa mereka supaya mereka rasakan inilah akibat dosamu la'allahum yarji'un supaya mereka bertobat. Juga firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau 'alaihim barakati minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami mengazab mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi jamaah sekalian, kita ditimpa kesialan itu sebabnya hanya satu, yaitu perbuatan dosa-dosa kita. Inilah yang perlu kita khawatirkan. Kemudian dua ayat ini terkandung satu pelajaran penting yang menunjukkan sifat orang-orang kafir yang harus kita waspadai. Sifat yang pertama kata Allah, "Walakinna aktsarahum la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini dari ayat yang pertama. Surat Al-A'raf ayat 131. Kata Allah, kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu atau bodoh. Inilah jemaah sekalian sebab terjerumusnya orang-orang kafir dahulu di dalam dosa kekafiran karena kebodohan. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya menuntut ilmu agama, terutama ilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya atau ilmu tauhid serta ilmu untuk mengenal kesyirikan. Kemudian yang kedua, pada ayat berikutnya surat Yasin ayat ke-19 Allah mengatakan bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi perbuatan melampaui batas itulah yang menyebabkan mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Melampaui batas. Apa artinya melampaui batas? Melebihi ketentuan syariat. Melebihi ketentuan syariat itulah yang menyebabkan manusia terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk dalil yang berikutnya. Kita tambahkan satu dalil ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiarah dan tidak ada kesialan. Wala hamah dan tidak ada burung hantu. Wala safar dan tidak ada bulan safar. Akhrajahu dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan riwayat wala naua dan tidak ada bintang. Wala gula dan tidak ada hantu. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hadis ini jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Bukan penyakit menular tidak ada sama sekali bukan itu yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenyataannya memang ada. Karena kenyataannya memang ada. Tapi yang beliau maksudkan tidak mungkin penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wala tiarah dan tidak ada kesialan. Maksudnya kesialan itu hanya sebuah apa namanya? pandangan yang tidak benar. Tidak terjadi sesuai dengan kenyataan. Yaitu orang merasa takut sial dengan apa yang dia dengarkan atau apa yang dia lihat atau apa yang dia ketahui sebagaimana telah kita jelaskan tadi itu semuanya tidak ada tidak memiliki hakikat jadi tidak ada kesialan tidak memiliki hakikat ya artinya apa itu namanya khurafat itulah namanya khurafat hanya, hanya sebuah khayalan tidak benar-benar terjadi hanya khurafat orang-orang jahiliyah kemudian walahamah tidak ada burung hantu. Apa maksud Nabi SAW di sini? Maksudnya adalah untuk menjelaskan kepada kita tidak ada keyakinan terkait dengan burung hantu. Apa keyakinan di situ? Orang-orang jahiliyah meyakini kalau burung hantu hinggap di atap rumah mereka berarti itu pertanda kematian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan atau meluruskan keyakinan yang batil tersebut. Enggak ada seperti itu. Itu hanya apa namanya sangkaan-sangkaan hanya khurafat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, tidak ada bulan safar. Bulan safar ada, jelas ada bulan safar. Tetapi yang dimaksudkan Nabi SAW adalah tidak ada kesialan di bulan safar. Karena orang-orang jahiliyah dahulu sebagiannya memiliki keyakinan bulan bulan safar itu bisa mendatangkan kesialan, masuk bulan sial. Jadi kalau masuk bulan safar, mereka tidak mau kemana-mana, tidak mau melakukan satu hajat. Ada juga sebagian orang jahiliyah bulan Syawal. Mereka anggap bulan sial, khusus untuk pernikahan. Mereka nggak mau menikahkan anak mereka kalau masuk bulan Syawal. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, saya dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal. Kemudian beliau hidup berumah tangga denganku pertama sekali dimulai di bulan Syawal. Ini ucapan Aisyah untuk membantah keyakinan mereka. Tidak ada kesialan itu. Iya. Hadis ini dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian tidak ada bintang. Maksudnya kata Nabi SAW, tidak ada bintang yang bisa memberikan pengaruh terhadap kejadian di bumi. Seperti menurunkan hujan. Iya. Insya Allah Ta'ala ini ada babnya tersendiri. Bab tentang perbintangan. Kemudian tidak ada tidak ada hantu. Maksudnya jemaah sekalian, tidak ada setan yang bisa menyesatkan manusia tanpa izin Allah. Gul ini, hantu yang dimaksudkan di sini, ini adalah keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Ada setan yang suka menyesatkan jalan. Jadi kalau seseorang berjalan di satu tempat Tiba-tiba dia tidak tahu lagi kemana arah yang benar. Muter-muter aja di situ. Nggak tahu lagi kemana. Ada sebuah kisah terjadi di sebuah daerah di Sulawesi Utara. Ada sekelompok orang dari satu kampung mereka masuk hutan. Kemudian mereka nggak menemukan jalan keluar. Mereka bisa keluar tatkala mereka mendengarkan azan dan mereka mengikuti suara adzan tersebut. Setelah itu mereka masuk Islam. Ini kisah terkenal tapi kebenarannya wallahu alam, ya. Yang jelas ada keyakinan seperti ini di kalangan jahiliyah. Ada hantu yang bisa menyesatkan manusia. Ini bisa saja benar. Tetapi maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, dia nggak bisa buat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Dia tidak bisa memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi jemaah sekalian, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah keyakinan-keyakinan khurafat orang-orang jahiliyah. Apa itu keyakinan khurafat? Keyakinan yang tidak berdasarkan dalil dan tidak masuk akal sehat. Tidak berdasarkan dalil atau tidak masuk akal sehat. Ini keyakinan jahiliyah. Ya, seperti keyakinan adanya bulan bisa adanya bulan-bulan tertentu yang bisa mendatangkan kesialan. Pertama tidak ada dalilnya, yang kedua nggak masuk akal. Apa pengaruhnya? Apa hubungannya coba? Bisa nggak dipahami dengan akal sehat? Hubungan antara bulan tertentu dengan kesialan yang menimpa kita. Nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Apabila sesuatu kita yakini bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat, Padahal tidak ada dalil yang menjelaskannya, tidak pula bisa dijelaskan dengan akal sehat, maka keyakinan itu adalah syirik. Maka keyakinan itu adalah kesyirikan. Ya, ini masuk dalam kategori kesyirikan di dalam sebab. Jadi kalau tidak ada dalil yang menjelaskan sesuatu itu bisa memberi manfaat atau mudarat atau sesuatu itu bisa menimpakan kesialan. Tidak ada juga di, di samping tidak ada dalil, juga tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Maka meyakininya bisa mendatangkan mudarat atau memberi manfaat, itu adalah keyakinan yang syirik. Sekali lagi, itu bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Syirik besar apabila diyakini hal itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau diyakini itu semua hanya sebab maka itu adalah syirik kecil. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kewajiban bergantung hati kita atau bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan takut dengan benda-benda apapun atau makhluk apapun atau waktu-waktu tertentu atau makhluk yang menakutkan sekalipun, setan-setan, dan lain sebagainya. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah dan gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji akan memberikan pertolongan kepada orang yang bergantung kepadanya. Sebagaimana dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Makanya jemaah sekalian, ulama mengatakan solusi untuk menghadapi takut sial itu ada tiga. Solusi untuk menghadapi takut sial itu ada tiga. Pertama, gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah, bersandar hanya kepadanya. Yakin kepadanya, dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa, memohon kepada Allah, mohon kebaikan dan mohon dilindungi dari segala malapetaka. Yang ketiga, lakukan apa yang hendak kita lakukan. Lakukan apa yang hendak kita lakukan dengan penuh semangat. Jangan ada ketakutan. Jangan ada keraguan. Lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau di dalam melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Itu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini prinsip seorang Muslim di dalam beraktivitas. Semangat, kemudian minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Tapi bagaimana kalau nggak berhasil? Maka Allah telah Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam lanjutan hadis. Kalau kita sudah semangat, sudah minta tolong kepada Allah, tapi kenyataannya nggak berhasil. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in asabaka shayun fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin kul qaddarallahu wa ma Kalau kamu ditimpa satu musibah, jangan lagi kamu mengatakan coba tadi nggak melakukan ini. Tentunya tidak akan terjadi yang seperti ini. Sudah nggak usah berandai-andai ke belakang. Tetapi katakanlah Allah wa ma fa'al. Allah telah menakdirkan dan Allah melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Berserah diri. Setelah itu berserah diri kepada takdir Allah. Kenapa kata Nabi SAW? Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan andai kata, kita berandai-andai ke belakang, itu akan membuka pintu setan untuk menyesatkan kita. Jadi inilah jemaah sekalian, empat prinsip dalam beraktivitas. Kata Nabi SAW, pertama bersemangat. Yang kedua minta tolong kepada Allah. Yang ketiga jangan merasa lemah. Yang keempat berserah diri kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini kunci kesuksesan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Jamaah sekalian, ini tiga hal yang harus kita lakukan. Tawakal, berdoa kepada Allah, dan lakukan apa yang hendak kita lakukan. Insya Allah Ta'ala, ini ada dalil-dalilnya dalam pembahasan berikutnya, dalam hadis-hadis berikutnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, Ada doa khusus yang diajarkan Nabi saw. Tapi yang disebutkan di dalam bab ini ada hadis yang doif, doanya hadisnya doif, ada juga yang sahih. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, eh, di negara kita atau di daerah kita itu kan seringkali orang masih mempercayai hal-hal yang sifatnya kurafat seperti kayak di pantai selatan segala macam kita sendiri bisa yakin bahwa nggak ada hubungannya pakai baju hijau misalnya masuk seperti itu tetapi uh, lingkungan sekitarnya itu kan sangat kuat mempercayai bahwa kalau ke pantai selatan jangan pakai baju hijau. Nah, kalau seperti itu, apakah kita bilang nggak mau, aku mau pakai baju hijau jalan terus, atau kita meyakini ya sudah, saya tidak mau pakai baju hijau, tapi bukan karena saya meyakini bahwa baju hijau membawa kesialan. Mana yang lebih sesuai dengan uh, apa amanah bahwa kita tidak mempercayai, tapi juga jangan menantang. Seperti itu. Apakah seperti itu atau tidak? Dengan keyakinan bulat, kalau saya mau pakai baju hijau, karena baju hijau itu adalah bajunya Rasulullah, saya pakai, nggak peduli kata orang. Mana yang lebih tepat? Jadi alasan melarang pakai baju hijau apa alasannya? Nggak ada alasannya, karena ah. yang saya tahu adalah karena itu baju yang disukai oleh mereka bilang. Nah, alasan mereka melarang? Alasan mereka karena baju hijau adalah warna yang mereka uh, nyinyir mereka sukai jadi kalau misalnya itu disukai maka akan diambil Oh, seperti itu nyinyir qalil. Itu ya, itu yang mereka percayai. Makanya kita kalau misalnya kita mau pergi ke sana ke daerah Pangandaran atau daerah Pelabuhan Ratu, apa sikap kita yang lebih baik? Kita tidak pakai dengan alasan oh saya memang nggak pengen pakai baju warna hijau. Yeah. Hmm. Atau warna hijau kan warnanya Rasulullah. Saya pengen pakai, nggak peduli kata orang. Yeah. Mana yang lebih tepat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada dasarnya warna dalam berpakaian itu sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Kalau misalkan kita lagi pingin pakai baju hijau, kebetulan juga ada agenda untuk ke sana, kemudian kita diminta dibuka, maka nggak boleh kita buka. Dengan alasan takut kena sial atau takut ditimpa mudarat karena setan yang ada di situ senang dengan orang yang pakai baju hijau. ya. Berarti kalau senang nanti dibawa jalan-jalan, Pak. <laughs> ya. Jadi enggak boleh kita menuruti kemauan mereka. Enggak boleh kita menuruti kemauan mereka. Tetap kita gunakan pakaian tersebut, enggak usah pedulikan. Karena kalau kita turuti kemauan mereka, Walaupun kita tidak berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Mereka bisa saja memahami hal itu bahwa kita percaya. Seharusnya kita datang dalam misi untuk menghapuskan khurafat itu. Ya. Dan ini misi setiap muslim. Kemana dia datang, dia harus menebarkan kebaikan. Terutama kebaikan tauhid dan melarang kesyirikan. Jadi kalau kita ikut-ikutan, enggak apa namanya sudah pakai baju hijau kemudian kita lepaskan, maka mereka bisa saja mengira kita juga setuju dengan keyakinan mereka. Mereka mungkin enggak tahu, kita enggak setuju. Jadi kita tidak patut untuk mengikuti apa namanya eh, kemauan mereka. Iya. Kalau kita pun berniat sekalian mau menantang itu juga tidak apa-apa. Tidak masalah. Ya. Untuk membuktikan untuk membuktikan kelemahan kelemahan setannya. Jadi nggak masalah. Kalau kita sengaja datang pakai baju hijau untuk membuktikan bahwa itu semua adalah keyakinan khurafat, itu juga hal yang bagus. Itu bagian dari dakwah supaya mereka paham, supaya mereka mengerti bahwa keyakinan mereka itu keyakinan yang batil. Keyakinan mereka itu adalah keyakinan yang batil. Iya. Eh, seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, saya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Nabi SAW mulai tinggal bersamaku juga bulan Syawal. Itu untuk menantang orang-orang jahiliyah. Mana katanya apa namanya bisa mendatangkan kesialan? Keluarga Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha adalah keluarga yang terbaik di dunia ini. Itu semua kita yakini. Jadi itu sama dengan menantang orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah dahulu. Mana katanya kata kalian bisa menimpakan kesialan? Ternyata tidak. Iya. Jadi justru yang harus kita lakukan sebaliknya, kita buktikan kepada mereka bahwa itu semuanya hanyalah khurafat. Iya. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Iya. Mungkin. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ismi Aditya e, berkaitan dengan kesialan, kesialan yang berasal dari Allah. Seperti Ustaz bicarakan tadi, e, kesialan itu disebabkan oleh perbuatan buruk kita di masa lalu. Seperti itu. E, menurut pengetahuan saya, yang saya e, maaf kalau saya salah tolong dikoreksi Eh, segala perbuatan kita itu nanti e, dibalasnya eh, setelah hari akhir kematian. Tapi kesialan ini yang Ustadz bicarakan tadi terjadi di dunia. Jadi apakah itu e, ada pembalasan di dunia atau ya. memang ada lagi pembalasan di akhirat ya. atau ini merupakan penyucian di dunia supaya di akhirat tidak terkena azab lagi seperti itu. Ya. Itu aja sih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jemaah sekalian, hukuman, siksaan dan azab yang Allah timpakan kepada manusia itu bisa jadi Allah azab di dunia dan di akhirat juga dapat. Contohnya Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di laut. Itu azab di dunia. Di akhirat mereka juga dapat. Jangankan di, jangankan di hari kiamat jemaah sekalian. Sekarang pun mereka dapat azab kubur. Kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyan." Neraka atau api dibakarkan kepada mereka di pagi dan petang hari. Wa yauma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, Allah perintahkan masukkan Firaun dan bala tentaranya kepada azab yang pedih. Jadi mereka dapat tiga azab. Pertama azab di dunia. Azab di dunia pun ada dua bentuk. Azab pada hati dan azab pada badan. Apa maksudnya azab pada hati jemaah sekalian? Allah sesatkan. Itu juga azab. Azab yang mengerikan. Allah sesatkan. Kemudian yang kedua Allah timpakan azab kepada mereka ditenggelamkan. Tenggelamkan di laut. Kemudian yang ketiga azab kubur. Walaupun mereka mati di laut, tidak dikuburkan, tapi Allah Maha mampu menimpakan azab kubur pada pagi dan petang hari. Setiap hari jemaah sekalian, bayangkan mereka sudah mati ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Kemudian nanti yang keempat azab hari kiamat. Jadi bisa saja Allah timpakan kepada mereka azab dua kali. Seperti azab juga kaum Lut. Kaum Lut yang suka melakukan hubungan sejenis, negeri mereka Allah angkat Allah angkat ke langit, kemudian Allah balik, maka mereka berjatuhan. Setelah mereka berjatuhan, disusul dengan lemparan batu. Belum lagi azab yang menunggu mereka di akhirat kelak. Jadi bisa saja azab itu berlaku di dunia dan di akhirat. Iya. Tetapi jemaah sekalian, bagi orang-orang yang beriman, bisa saja azab baginya hanya di dunia, setelah itu di akhirat dia diampuni. Setelah itu di akhirat dia diampuni. Ya. Itu untuk orang-orang yang beriman. Bahkan bisa jadi orang beriman itu dia diazab di kubur, dia diazab di kubur. Kemudian di hari kebangkitan dia sudah tidak lagi mendapatkan azab. Itulah keutamaan orang-orang yang beriman yang ke, yang terjerumus di dalam perbuatan dosa. Allah bisa jadi menyegerakan azabnya di dunia, setelah itu di akhirat dia tidak lagi mendapatkan apa-apa dan itu tentu lebih baik. Lebih baik jemaah sekalian dibandingkan azab di akhirat. Lebih baik kita dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi penghapus dosanya. Dan ayat-ayatnya kan jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak jelas kerusakan, bencana, malapetaka di darat dan di lautan disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiyaqahum ba'dalladhi amilu. Agar Allah membuat mereka merasakan sebagian perbuatan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, sebagian saja, enggak semuanya. Jadi Allah mengazab kita hanya karena sebagian dosa kita, bukan semuanya. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Itu hikmahnya. Jadi ada hikmah. Mengapa Allah memberikan hukuman kepada kita di dunia? Agar kita mengambil pelajaran, kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Jadi bisa saja Allah mengazab di dunia supaya kita mengambil pelajaran dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, jangan minta Ya, ya Allah segerakan azabku supaya di akhirat nggak dapat. Itu nggak boleh. Karena ada seorang sahabat minta seperti itu. Sampai-sampai jamaah sekalian tubuhnya kurus kering. Kurus kering tubuhnya sampai mau habis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepadanya, apa yang kamu minta kepada Allah? Ternyata dia minta, ya Allah, seandainya engkau akan mengazabku di akhirat, segerakanlah di dunia. Kata Nabi SAW, subhanallah, la tutik. Kamu tidak sanggup. Kamu nggak akan sanggup. Kalau minta azab di akhirat disegerakan di dunia, kamu tidak sanggup. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa yang seharusnya beliau baca. Apa jemaah sekalian? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini jemaah sekalian, doa yang insya Allah kita sudah hafal semuanya. Ini yang kita mohon kepada Allah. Jangan minta disegerakan hukuman, tapi minta ampunan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ada hikmahnya. Azab di dunia itu ada hikmahnya agar terhapus dosa kita dan agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali demikian jemaah sekalian, wallahu alam. Ya. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara agama tanpa ilmu apakah termasuk kesyirikan? Jawabannya tergantung apa yang dia bicarakan. Kalau yang dia bicarakan mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, itulah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu artinya menyamakan Allah dengan makhluk di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Contoh jemaah sekalian yang mengetahui perkara gaib. Ini khusus bagi Allah. Kalau seandainya seorang mengatakan si fulan dia sudah sampai derajat wali. Dia tahu perkara gaib. Ini dia berbicara tanpa ilmu, tanpa dalil. Dan itu juga ucapan kesyirikan. Jadi itu ucapan tanpa ilmu sekaligus ucapan yang mengandung kesyirikan. Iya. Jadi tergantung apa yang dia bicarakan. Namun jemaah sekalian, orang yang berbicara tanpa ilmu ini inilah sebab utama munculnya kesyirikan dan kekufuran. Ya, sebagaimana kita pernah bahas sejarah awal terjadinya kesyirikan. Sejarah awal terjadinya kesyirikan. Orang-orang di kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka mengatakan, kalau seandainya kita membuat patung-patung orang-orang soleh yang sudah wafat itu, maka itu akan membuat kita lebih semangat ibadah. Coba perhatikan ucapan mereka jemaah sekalian dan niat mereka. Niat mereka baik. Berdasarkan pemikiran mereka, tidak berdasarkan dalil. Ini contoh bicara tanpa ilmu. Bicara agama hanya berdasarkan akal belaka, tidak mengikuti dalil. Mereka bilang, kalau kita bikin patung orang soleh, ini akan membuat kita semangat ibadah. Kita beribadah kepada Allah, tapi sambil melihat ke patung itu. Supaya tambah semangat. Karena ingat orang-orang soleh itu dulu. Itu pertama mereka lakukan jemaah sekalian. Sampai di situ belum syirik. Sampai di situ belum kesyirikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berlalu masa yang panjang. Berlalu masa yang panjang. Pada akhirnya patung-patung itu disembah. Bagaimana bisa disembah jemaah sekalian? Orang yang membuat patung ini semua sudah mati. Satu generasi yang membuat patung semua sudah mati, berlalu masa yang panjang. Kemudian datang generasi berikutnya, lalu setan mengatakan, "Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut." Jadi, mereka pun menyembah patung-patung itu. Itulah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Apa penyebabnya? karena ada orang yang berbicara dan berbuat tanpa ilmu walaupun maksudnya baik. Apa maksudnya jemaah sekalian? Supaya lebih semangat ibadah. Bagus kan niatnya? Bagus maksudnya. Secara akal-akal manusia yang terbatas ini mungkin masuk akal. Betul juga ya, kalau kita bikin patung, patung orang soleh, begitu lihat orang soleh itu, walaupun dia sudah tiada, kita akan tambah semangat. Ingat bagaimana semangat dia beribadah. Kita pun ikut jadi termotivasi. Ini mungkin secara akal masuk akal. Tapi jemaah sekalian bertentangan dengan dalil syariat. Bertentangan dengan dalil syariat. Jadi inilah bahaya orang berbicara tentang urusan agama tanpa didasari oleh ilmu. Dari situ muncul berbagai macam kesesatan. Ya, jadi tergantung dihukumi kekufuran atau dihukumi kesesatan yang tidak sampai tingkat kekufuran tergantung apa yang dia ucapkan.